sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira amma ba'd ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba <clears throat> Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Wasyarrul umuri muhdatsatuha. Waalaikumsalam warahmatullahi umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Azani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fi din, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT Kita bersyukur kepada Allah SWT Kita bisa bermajlis kembali membahas uh, sorof pada malam Selasa seperti biasa. Kita ambil dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi dari tulisan uh, atau al mualif Al-Ustaz Atsing Zakaria bin Ahmad Kurfi. <clears throat> Kita sudah sampai pada pembahasan uh, tasrif ya perubahan fi'il madi kata kerja yang lampau yang bersambung dengan kata ganti yang dinasobkan ya kata ganti yang kedudukannya sebagai objek. <clears throat> Jadi kalau domir itu manakala bersambung dengan fiil, ya maka dia kedudukannya sebagai objek. Kalau domir kata ganti bersambung dengan kata benda, maka dia e, bentuknya adalah idofah, mudofun wa mudofun ilai. Kalau misalkan kata ganti bersambung dengan huruf, maka dia menjadi apa? harfu jar. Ah, apa isi majrur? Isi majrur ya. Itu dalam prakteknya e, banyak sekali kita temukan ya. Contoh seperti tadi yang kita baca khutbatul hajah di awal, itu kalau kita lihat itu banyak kata-kata kerja yang bersambung dengan domir ya. Misal dari awal ya. Innal hamda lillah. Nah, inna itu adalah huruf, huruf nasab kalau dalam ajaran nahu itu huruf nasab. Kalau huruf nasab bersa, e, ber, masuk pada e, kata benda. Inna alhamda. Alhamda itu kata benda, isim ya. Ini alhamda lillah. Lillah e, itu adalah jar dengan e, isim. Ini yani lafzul jalalah Allah taala. Lillahi itu dibaca lillahi. Belum ada itu, belum ada domir yang apa namanya? E, masuk pada kata benda atau kata kerja atau huruf. Tapi berikutnya sekarang. Innal hamda lillahi nahmaduhu. Nah, itu ya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wanastaghfirhu. Ini tiga kata kata kerja ini namanya tasrif atau kata kerja yang bersambung dengan e, domir nasab. Nahmaduhu. Kita memujinya. Ya, di situ hu kembali ke siapa? Ke Allah Taala. Nah, nahmaduhu. Wa nasta'inuhu. Nasta'inu itu adalah Uh, apa namanya juga fiil fiil mudore ya. Sebentar lagi kita akan kita akan masuk yang bersambung dengan domir nasab. Nasta'inuhu. Mana domir nasabnya? Hu itu. Nah, Eh, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ya eh, nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu nastaghfiruhu itu juga fiil yang bersambung dengan domir nasab mana domir nasabnya hu hmm. wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi ya wa na'udzu itu kata kerja tapi tidak ada tidak bersambung dengan eh, domir wa na'udzu billahi billahi harfu jar dengan lafzul jalalah billahi wa na'udzubillahi min syururi anfusina min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina nah, dan situ ada dua uh, kata ganti yang bersambung dengan kata benda tapi wa na'udzubillahi min syururi min syururi anfusina uh, ada huruf jar min di situ kemudian ada idofah idofah berantai tiga kali syururi anfusina itu syururi anfusina anfusinanya adalah sudah merupakan idofah ya idofah dari kata benda dengan uh, apa namanya uh, isim domir domir domir nahnu anfusina kemudian anfusina di sini dia disandarkan kepada uh, kata yang sebelumnya syururi syurur ini syar ini kejelekan kejelekan jiwa-jiwa kita ya min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina dan dari kejahatan aman amalan kita ya sayyiati a'malina adalah idofah idofah e, berantai. Ada tiga idofar situ. Sayiat sama a'mali sama na. A'mali na gitu ya. Nah ini adalah contoh dari e, kata benda e, kata ganti yang bersambung dengan isim. Na'udzu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu. Nah, di situ man yahdihillahu fala mudillalahu. itu kalau kita lihat itu ada domir, domir, domir ya. Jadi dan seterusnya eh, apa namanya dalam penerapannya seperti itu. Atau misalkan kita ambil dari surat-surat Al-Qur'an. Ya, surat Al-Fatihah misalkan. Eh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada di situ domir ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim tidak ada domir, isim semua. Maliki yaumiddin tidak ada domir. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ada domir di situ iyyaka yakni apa namanya pada uh, huruf iya. Huruf iya di sini termasuk domir uh, eh, al mutasil atau domir nasab ya di awal itu termasuk domir nasab huruf iya ya domir nasab iya dari iyahu iya huma iyahum domir nasab kemudian iya kana abu wa iya kana stain ihdinas nah, ihdinas siratal mustaqim ada domir tidak di situ ada yakni pada kata kerja ihdi ihdina ya kan ihdina di situ kata kerja e, apa namanya e, bersambung dengan domir nasab nahnu di situ ihdina tunjukilah kepada kami as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ada berapa domir di situ dua ha -ha. siratal ladzina an'amta alaihim nah, alaihim di sini Eh, domir nasab domir bukan domir nasab ya tetapi domir bersama dengan huruf ala alaihim ghairil maghdubi alaihim dua kali waladzalin nah itu uh, itu dalam penerapan penerapan penerapan contoh-contoh penerapan domir-domir yang uh, bersambung jadi uh, hanya tiga kemungkinan bersambung dengan huruf bersambung dengan isim bersambung dengan fiil gitu ya Eh, baik kita akan masuk pada pembahasan yang baru, fasal yang baru atau bab yang baru. Qala al-muallif berkata al-muallif tasriful fi'lil madi al-majhul. Itu itu uh, pembahasan yang akan dibahas pada malam hari ini insyaallah yaitu di halaman 13 tentang perubahan tasrif perubahan al-fi'lil madi kata kerja yang lampau yang al-majhul, yang majhul. Apa maksudnya majhul? yakni yang tidak diketahui pelakunya. Lawan daripada majhul adalah apa? Ma'lum, yakni pembahasan yang sebelumnya halaman 10. Tasriful fi'lil madi al-ma'lum. Nah, kalau yang halaman 10 ini adalah perubahan kata kerja yang lampau yang diketahui. Diketahui apanya? Pelakunya. Ya, diketahui pelakunya. Kalau yang sekarang tidak diketahui pelakunya justru. Ya, terjadinya e, kata kerja ini banyak sebab ya di antaranya karena misalkan pelakunya sudah diketahui secara umum sudah diketahui, ma'ruf lah gitu ya <clears throat> misalkan e, firman Allah taala <clears throat> tentang saum Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu <clears throat> kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum fi'il kutiba itu salah satu contoh daripada fi'il madi yang majul, yang tidak diketahui pelakunya tapi siapa pelakunya? Ma'ruf e, apa sudah sudah sudah diketahui bersama. E, wahai orang-orang yang beriman, telah ditulis kan gitu ya. Artinya telah diwajibkan. Yajib kutiba alaikum telah diwajibkan atas kalian. Siapa mewajibkan? Ya, ini Allah taala. Karena e, apa namanya? li'azamah karena keagungannya gitu. Jadi ma'ruf karena keagungan. Atau kemungkinan misalkan karena takut dari pelakunya. Kalau disampaikan pelakunya, akan terkena mudorot yang meng, yang bisa yang mengasih yang yang yang ngomongnya itu akan terkena mudorot ya misalkan uh, duriba Muhammadun uh, duriba Zaidun bil aso Z telah dipukul dengan tongkat siapa yang mukul aduh nanti kalau kasih tahu saya bahaya nih gitu eh, yang mukul gurunya misalnya gitu ya kalau dikasih tahu <laughs> nanti malah repot nah itu ada beberapa alasan ya atau sama sekali tidak diketahui majhul, betul-betul majhul. Surikol malu. Siapa yang uh, telah dicuri harta? Ya memang yang mencuri maling ya, pencuri. Tapi orangnya nggak tahu kan, betul-betul memang tidak diketahui. Ya. Betul-betul tidak diketahui. Uh, apakah fi'il majhul ini banyak di Al-Qur'an? Oh, banyak, banyak sekali. Di hadis banyak ya. Contohnya adalah misalkan surat At-Takwir itu banyak sekali fi'il fi'il majhul. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Nah, itu kuwirat itu fi'il madhi majul. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat. Nah itu suyirat. Ya, wa idza biharu sujirat. Wa idza nufusu zuwijat. Terus beberapa ayatnya itu uh, apa menunjukkan eh, fi'il madhi yang majhul. Siapa pelakunya? Allah Taala. <clears throat> nah, kita uh, akan baca bersama tasriful fi'lil madi al majhul ya. Jadi perubahan kata kerja yang lampau yang majhul, tidak diketahui pelakunya. Wazannya ya, wazan atau timbangannya itu adalah fu'ila. Fu'ila ya. Kalau kita um, flashback ya, kembali ke belakang tasriful usul atau tasrif istilah itu ada di ada di urutan ke berapa? Urutan ke 12 atau 13 ya? 13. Iya itu. Urutan yang terakhir. Dan wazannya cuma satu. Ya, walaupun ada enam wazan faala faila faula ya, faala faila faula tetapi ketika tasrif uh, fi'il madi majul itu wazannya cuma satu diringkas cuma satu ya dan ini mudah tidak uh, ada kaitannya atau tidak bersambung dengan domir nasab tidak ya tidak ada tidak ada terjadi fi'il madi majul itu bersambung dengan domir nasab nah, gitu jadi kok sebelas ya? Ya. Misalkan wazan yang pertama fa'ala yaf'ulu fa'lan. Eh, fa'ala fa'ala yaf'ilu ya. Nah, fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun uh, maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila. ah itu. Fu'ila yuf'alu. Nah, jadi di urutan ke dua belas ya. Hmm, ya. Yang jelas nanti dua dua fi'il itu uh, berdekatan berdekatan uh, fuila sama yufalu dan semuanya uh, meringankan itu sama semua wajannya sama semua baik yang uh, wazan ke satu kedua ketiga keempat kelima keenam misalkan wazan yang keempat ya yaitu uh, fa'ilayaf fa'ilayaf alu ya hmm, wazan yang keempat fa'ilayaf alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila lagi ya fu'ila lagi Baik, kita akan baca bersama. Di sini dicontohkan fiilnya adalah e, suila. Hmm, suila ketika e, fiilnya maklum, tasrif fiil madi maklumnya adalah sa'ala. Hmm, ketika di e, dimajhulkan maka bunyinya suila. Kita baca suila suila suilu. Suila suila suilu. Suilat suilata suilna. Su'ilta su'iltuma su'iltum. Su'ilta su'iltuma su'iltum. Su'ilti su'iltuma su'iltunna. Su'ilti su'iltuma su'iltunna. Su'iltu su'ilna. Su'iltu na. Ya. E, seperti biasa, e, ini dikelompokkan ya, dikelompokkan yang ada yang goib, goibah, mukhatab, mukhatabah, mutakalim ya gitu. Ini untuk memudahkan. Adapun yang goib untuk yang berzakar itu di atas suila suila suilu ya. artinya kalau gitu apa kalau suila ya dia satu orang laki-laki telah ditanya ya jadi tetap ada unsur empat atau lima unsur pertama orangnya ya e, dan dikatakan apa namanya apakah pelaku ya memang e, istilahnya itu adalah naibul fa'il gitu ya jadi domirnya itu e, dikatakan sebagai naibul fa'il. E, apa menggantikan e, menggantikan posisi pelaku ya. Aslinya si dia itu adalah e, maf'ul objek. Misalkan ada kalimat e, apa namanya? <clears throat> Sa'ala al-mudarrisu Zaidan, misalnya gitu ya. Pak guru telah bertanya kepada Zaid. Sa'ala al-mudarrisu Zaidan Nah, ketika uh, fa'il al-mudaris itu dihilangkan, ya, ada suatu keperluan misalkan ya, maka kalimatnya menjadi yang tadinya sa'alal muadirisu mudarisu zaidan, maka ketika al-mudaris itu diham, diambil tinggal dua kata sa'ala sama zaidan. Nah, zaidan ini bergeser tempatnya, menempati posisi fa'il, maju dia ke depan dia menempati yang tadinya maf'ul bih menempati posisi fa'il. Sedangkan fa'il itu hukumnya domah ya, dirofakkan. Akhirnya bunyinya apa? Zaidun. Nah, ketika e, kata Zaidun itu Zaidan itu berubah menjadi Zaidun, maka fiilnya berubah lagi. Tidak bisa dikatakan sa'ala Zaidun. Kan yang bertanya bukan Zaid, tetapi Pak Guru. Tapi Pak Gurunya diambil, dihilangkan dulu kata itu. Akhirnya Zaid menempati posisi fa'il, Zaidun dan fiilnya tidak bisa tidak bisa e, tidak e, tidak utuh ada perubahan yaitu dimajhulkan yaitu dengan wazan fuila akhirnya bunyinya apa suila zaidun gitu ya zaid telah ditanya ya zaid telah ditanya nah zaid ini menempati posisi fa'il menempati posisi pelaku hmm. jadi ketika suila diterjemahkan dia tetap ya artinya ada e, posisi pelakunya pelaku yang aslinya dia e, korban gitu ya. Aslinya adalah korban. Tapi dia diterjemahkan e, pelaku karena dia menempati posisi fa'il. Dia ya satu orang laki-laki waktunya telah eh, ditanya kan gitu ya. Dia satu orang laki-laki telah ditanya. Kalau suila mereka biasa ya. Mereka dua orang laki-laki telah ditanya. Suilu mereka tiga orang laki-laki atau lebih telah ditanya. Su'ilat dia satu orang perempuan telah ditanya. Su'ilata mereka ya dua orang perempuan telah ditanya. Su'ilna mereka perempuan banyak telah ditanya. Kalau su'ilta berarti apa? Ini ano sudah di sudah dipancing dua <laughs> dua baris. Su'ilta insyaallah mudah. Kamu telah ditanya. Asanta. Kamu satu orang laki-laki telah ditanya su'ilta su'il tuma su'il tuma ya ya tak bagus sekali. Su'iltum Antum ahi su'iltum Kalian hmm? Tiga orang Perempuan Ah, ini antum. Antum ini mm, mm apa muzakar, mukhotob. Su'iltum ya. Antum, antum. Antum kan kalau sama kita kan orangnya sih satu tapi panggilnya antum. <laughs> Maksudnya istirahat itu untuk mengagungkan. Oh, itu suilta tadi, ya. Ya, ini suiltum. Ah, betul kalian. Iya. Kalian tiga orang laki-laki. Iya. Telah ditanya. Udah, itu aja. <laughs> Jangan nambah. <laughs> ditanya, ditanya gitu ya. Seolah kayak pengen ada tambahan lagi. <laughs> Jadi intinya gini, satu dua tiga, satu dua tiga gitu. Baik yang goib, goibah, muhotob, muhotobah itu satu dua tiga. Bilangan orangnya itu e, apa? Satu orang. Kalau dalam bahasa Arab dua orang itu dihitung, ada istilahnya, tidak tidak apa? Tidak beda dengan, eh tidak sama dengan tiga ya. Satu ada istilahnya, dua ada istilahnya, tiga ada istilahnya gitu. Kecuali yang mutakalim kalau mutakalim itu ima satu, ima dua ke atas, ya gitu. Nah, jadi kalau suil, eh, suilti, eh, tadi kan suilta, suiltum, eh, suiltuma, suiltum, suilti, ya. Kamu hmm. satu orang perempuan hmm. telah ditanya. Ahsan, bagus sekali. Suiltuma. Kalian hmm. orang perempuan telah ditanya. Bagus sekali. Jadi kalau suiltuma ada dua kemungkinan, ya. Nah, kalau tidak dirinci sebutkan dua-duanya. E, kalau suiltunna Hasan bagus. Suil tu. Saya telah ditanya, laki atau perempuan satu orang, ya gitu ya. Suilna Ya, suilna kami laki atau perempuan, lelaki atau perempuan, dua orang atau lebih telah ditanya. Nah, mudah ya. Dan kalau e, fi'il madi atau ya yang majhul maksudnya ya, itu tidak mutasil bidamir nasbin ya itu enaknya di situ ya jadi tidak <laughs> rumit lagi ya tidak ada ceritanya Eh, domir apa fil fil madi majul itu bersambung dengan uh, dengan domir nggak ada karena dia sendiri dia sendiri tadinya menempati nasab dia sendiri posisinya asalnya adalah maf'ul bih ya kemudian dia menempati posisi fa'il kalau ada domir nasabnya lagi tambah nggak jelas itu ininya penerjemahannya akan bingung baik uh, sebenarnya nanti ada ada apa namanya variasi atau ada bentukan pola eh, ma'ad domair ya nanti di halaman setelahnya eh, tidak ada bedanya ya maksudnya secara terjemahan tidak ada bedanya hanya secara hukum secara hukum itu ada beda kalau misalkan nanti yang bersambung atau bersama bukan bersambung ya beriring dengan domair dengan domir domir itu eh, bentuknya adalah dia uh, mubtada khobar gitu ya mubtada khobar atau jumlah ismiyah ya. bentuk jum, uh, kalimat dalam bentuk kata benda kalimat yang diawali dengan kata benda jumlah ismiyah kalau yang di sini uh, suila ini adalah bentuknya adalah uh, jumlah fi'liyah ini kalimat yang diawali dengan kata kerja misalnya suila zaidun zaid telah ditanya gitu ya suila ya e, misalnya uh, apa namanya kalau suila ini bentuknya sudah mulai uh, apa namanya yaud ila gitu ya sebelumnya ada, sudah ada cerita nih sebelumnya sudah ada cerita misalkan uh, apa namanya Saalal mudarrisu uh, Muhammadan wa Zaidan ya sa'al mudarrisu Muhammadan wa Zaidan Pak guru telah bertanya kepada Muhammad dan Zaid ya gitu ya Eh, suila ya, mereka berdua ditanya anil anil imtihan ditanya tentang ujian nah jadi e, kalimat baru tetapi kembalinya ke cerita yang sebelumnya gitu ya ya suila anil imtihan mereka berdua ditanya tentang ujian baik nanti contoh-contoh nanti ya yang penting sekarang pahami dulu eh, bentuknya seperti ini ya jadi fuila fuila fuilu fuilat fuilata fuilna fu'ilta fu'iltuma fu'iltum fu'ilti fu'iltuma fu'iltunna fu'iltu fu'ilna dan kemudian sebagai mengingatkan kembali patokan kalau untuk domir hunna untuk domir hunna untuk fi'il madi khusus untuk fi'il madi di semua wazan di semua wazan ya yang sulasi mujarrad yang majid bi harfin, majid bi harfaini majid bi salah satu ahruf yang dua yang ditambah dengan satu huruf ditambah dengan dua huruf ditambah dengan tiga huruf Walaupun yang rubai, rubai mujar juga sama, itu patokannya di domir hunna untuk memudahkan menentukan e, bagaimana bunyi di e, domir mukhotob. Gitu. Patokannya di situ. Kalau udah ketemu, insya Allah mukhotobnya itu akan gampang, akan mudah. <clears throat> Baik. Sebelum kita melanjutkan lagi, kita masuk ke tamrin ya. Tamrin ini juga mudah sekali. Sorif, ya ini sorif lah atau tasrif lah. Umiro, ya, umiro. Eh, artinya telah diperintah. Tafadhol, ahi, uh, eh, ditafsir secara lengkap antum, antum ya, eh, Bapak ya, silakan. Uh, seperti di atas. Nah, bunyinya gimana jadi? Umiro, umiro, umiru. Bagus ya. Hmm. <laughs> Iya. Tinggal tambahkan tak tanis. sebelumnya, sebelum omirota ada satu lagi tuh. Sebelumnya ada apa? Uh -uh. Sebelumnya. Umirot. Uh -uh. Umirota. Uh -uh. sukun ya. Umirna. Uh -uh. Uh, sebentar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang ketika sukun di domir huna itu ya. Makanya patokannya di domir huna itu Eh, ketika wazannya fuilna gitu ya. Uh, fuilna. Nah, baru di sini ada terjadi sukun di di lam fiilnya. Sebelum-sebelumnya enggak ada. Fuila fuila fuilu fuilat fuilata fuilna. Nah, nah. Ketika di domir hunna ini baru sebagai sebagai apa namanya tolak ukur di sini dan terjadinya sukun di sini terjadinya sebelumnya belum ada ya Eh seperti suilat suilata itu bukan nggak ada sukun kan? Baru ketika domir hunanya suilna atau fuilna atau nanti tadi umirna itu baru terjadi sukun umirna. Gitu ya. Coba dilanjutkan lagi yang mukhotabnya. Abis umirna apa? Umirna, umir, hmm? umirta. Umirta betul. Betul? Uh -uh. Eh. Ya. Umir Mm -hmm. Panjang umir tuma gitu ya. Umir Tuna. Umir tunna. Iya. Umir tu. Mm Iya, kita baca bersama-sama ya. Uh, betul apa yang tadi dibaca yang dijawab, maka kita akan baca bersama-sama lagi ya. Umiro, umiro, umiru, Ya. Umirat, umirata, umirna. Umirta, umirtuma, umirtum. Umirti, umirtuma, umirtunna. Umirtu, umirna. Umirtu, umirna. Ya. Berikutnya fiilnya ju'ila. Kalau tadi umiro telah diperintah ya, umiro telah diperintah. Hmm. Uh, kemudian kata kerja berikutnya adalah ju'ila, yakni telah dijadikan, ya, telah dibuat, telah dijadikan, ya. uh, <clears throat> ya. Ya. Ya. Mm -mm. Iya, bagus. Nah, kita coba bersama lagi. Ju'ila ju'ila ju'ilu. Ju'ilat ju'ilata ju'ilna. Ju'ilta ju'iltuma ju'iltum. Ju'ilti ju'iltuma ju'iltunna. Ju'ilti ju'iltuma ju'iltunna. Ju'iltu ju'ilna. Cukup ya untuk dua ini kita baca sama-sama. Selebihnya dilanjut uh, tasrif lagi. Nusiro telah ditolong. Nusiro, nusiro, nusiro, hmm. nusiro, nusirna, hmm. nusirta, nusirta, nusirtu, nusirna. Ya. Kutiba telah ditulis atau telah diwajibkan. Silakan. Kutiba, kutiba, kutibu, Hmm? <laughs> Bukan kutibuna. <laughs> Kutibat, kutibasa, kutibuna. Hmm, baknya yang sukun. Kutibna. Kutibna. Iya. Kutibna. Dan pendek nunnya ya. Hmm, jangan sampai wazan hunna sama wazan nahnu itu uh, itu sama gitu ya. Bedanya cuma sedikit itu. Hanya beda alif saja yang domir nahnu panjang. Ya, uh, apa namanya suilna gitu. Kalau itu suilna. Nah, jadi kalau tadi kutibna lanjutnya apa? Kutibata. Kutibata. Iya. Kutibatuma. Hmm. Kutibatum. Iya. Kutibati. Kutibatuma. Hmm. Bagus. Terakhir kutila. Telah dibunuh. Kutila, kutila, kutilu, hmm. kutilat, kutilata, kutilna, kutilta, kutiltuma, kutiltum. Hmm kutilti kutiltuma kutiltunna kutiltu kutilna ya e, itu tadi eh, contoh-contoh dari kata-kata umira juila nusira kutiba kutila. Padahal ini e, apa asal muasalnya mungkin berbeda-beda ya. Seperti umira amaro, juila ja'ala, nusira nasara, kutiba kataba, kutila lah. Kebetulan sama semua ya, fa'ala semua. <laughs> Hanya ketika mungkin uh, eh, film mudoreknya yang berbeda. Amaro ya muru, Ju'ila Nusiro ya suru, Kutiba yaktubu. ya yaktulu. Iya. Baik ya. Kalau mencontoh itu e, bisa yang lainnya ya, bisa kita lihat dari kamus di belakang. Berikutnya tarjim. Nah, Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia-nya Umiru. Antum Umiru, ya. Mereka tiga orang laki-laki atau lebih telah diperintah. Iya, bagus sekali. Sama seperti dalam surat Al-Bayyinah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, itu. Dan mereka tidaklah diperintah, nah, gitu ya Berarti banyak nih meliputi laki-laki dan perempuan di situ ya. Karena eh, apa namanya mencakup semuanya. Jadi umiru eh, adalah mereka tiga orang laki-laki atau lebih telah diperintah. Umirna antumahi, umirna. Hmm? Ya betul kami. Kami diperintah. Hmm. Udah ya. <laughs> Iya. kayak mau nambah gitu ya. Padahal harusnya uh, apa me, menurun. Kami telah diperintahkan gitu ya. Kami telah diperintah nah, perintah apa? Misalnya perintah uh, ini itu ya, ya. Jadi umirna kami telah diperintah. Umir umirta antum. Mm -mm. Umirta. Kami satu orang laki-laki hmm? telah diperintah. Hmm. itu uh, mungkin apa namanya bebasan gitu ya. Nah, kan kami <laughs> satu orang laki-laki <laughs> kan ah, maksudnya ini menunjukkan kami ini banyak gitu <laughs> iya. saya ya iya hmm. tapi itu sangat halus sekali itu kalau kami satu orang laki-laki itu sangat halus sekali ya bahasan Umirta ya intinya saat ya intinya saya saya telah eh Umirta, Umirta apa iya malah saya jadi anak jadi ikut iya malah jadi salah semua. <laughs> iya. Afan bukan bukan bukan saya. Tapi kamu satu orang laki-laki telah diperintah. Iya. Aduh, harusnya Umir tuh yang anak dalam bayangan itu Umir tuh. Iya, salah ya. Jadi Umirta ini kamu satu orang laki-laki telah diperintah. Berikutnya Umirti. Kamu satu orang perempuan telah diperintah. Mumtaz, Asanta, ah, bagus sekali. Berikutnya Umirtu. Ahsanta, mumtaz. Umirtum, ya, antum ahi umirtum. Iya. Umiro. Iya. siapa ini? Anu berdua di sini perlu ditaksil laki, laki-laki ya. <clears throat> Kalau di fi'il madi itu yang eh sangat mirip atau yang perlu ditafsil e, terutama itu adalah ketika domir antuma. Ketika domir antuma itu mirip semua ya, baik yang maklum ataupun yang majul itu e, sama bunyinya. Sama bunyinya fu'il tuma, fu'il tuma ya. Adapun kalau yang untuk domir huma sama huma juga itu e, berbeda sekali ya. Fu'ila sama fu'ilata ya gitu. Berikutnya tarjim ila lugatil arabiyyati terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, Ya, kalau tadi bahasa Arab bahasa Arab ke bahasa Indonesia, sekarang bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Saya dipukul. Antum ya, Pak. Tafadhal. <laughs> Uh, eh, dipukul, eh, memukul itu bahasa Arabnya doroba. Uh, artinya memukul, telah memukul. Bagaimana kalau misalkan dia dimajulkan? Ini maklum ini ya. Ini betul maklum. Ketika dimajulkan, maka bunyinya dengan wazan fu'ila, maka bunyinya du duriba. Ini ini uh, apa namanya uh, katakanlah patokan awalnya ya patokan awalnya fuila duriba kembangkan menjadi 14 atau bisa berkembang menjadi 14 tas tasrifnya itu tetapi di sini yang ditanya adalah satu diantaranya adalah saya dipukul bahasa Arabnya apa <laughs> gimana Oh iya. Eh. <laughs> iya ya, Anaknya sudah betul ya. Tapi doroba saya memukul justru. Iya. Anak doroba eh, waladi gitu ya. <laughs> saya ah iya. Duriba. Tetapi duriba ini bukan jawaban satu-satunya, masih ada teman-temannya 13. Duriba duriba, duribu, duribat, duribata, duribna. Nah, itu kan manfaatnya domir kan itu. Ya, eh, kata ganti itu kan ada 14 macam. Nah, fil itu bisa berubah-ubah dengan dengan eh, wazannya gitu ya. Tidak bisa kita pakai satu. Nah, dari 14 itu kita pilih mana yang yang sesuai dengan uh, artinya. Jadi ini bisa berkembang ini. Ada jawabannya salah satu di diantaranya. Doriba doriba doribu doriba doribata doribna doribta doribtuma doribtum doribti doribtuma doribtunna tu duribna nah, mana yang pilih jangan jangan jangan yang ini <laughs> kalau tadi anak, eh, artinya saya dipukul bahasa Arabnya itu ada di baris ke 13 ada di uh, di poin atau di urutan yang uh, kan kalau di buku ini seperti sepertinya uh, apa namanya ngumpul gitu ya kalau kita uh, tulis dengan atas ke bawah itu akan rapih gitu, kelihatan tuh. Oh iya, wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, situ. Tadi apa tuh? Ana duribtu. Iya betul ya. Ana duribtu. Saya dipukul. Atau langsung duribtu saja juga bisa. Ya. Kalau mau dikasih domir juga boleh. Nomor dua, mereka perempuan ya ini menunjukkan banyak dipukul iya bagus turibna kamu sekalian atau kau sekalian laki-laki berarti banyak ini uh, dipukul asanta duribtum kami dipukul duribna mereka berdua laki-laki tapi dipukul bagus sekali mumtaz Kau laki-laki satu orang berarti diperintah. Kalau eh, kalau perintah bukan duriba, tapi amaro. <laughs> Iya. Iya, fiilnya jangan duriba semua. Ini lima dipukul, yang nomor enam sampai sepuluh diperintah semua. <laughs> Jadi kalau kau laki-laki diperintah, duribta. Iya, berarti sebelum diperintah dipukul dulu gitu ya. <laughs> Iya. berarti kalau kau laki-laki satu orang diperintah, umirta, umirta bagus sekali. Nah, ini dia perempuan satu orang diperintah. <laughs> Kan? Berarti betul. Sebelum diperintah dipukul dulu. <laughs> ini bukan bukan filmnya duriba, ganti amaro. <laughs> iya. Nah, kalau misalkan perempuan satu orang diperintah berarti bunyinya apa? Umirot. Iya betul, umirot ya gitu ya. Umirot ya umiro umiro umiru umirat kan gitu ya jangan duripta terus jangan duribat terus <laughs> kasihan <laughs> ya. ya kami sekalian diperintah apa berarti umirna umirna ah, mumtaz ya bagus sekali mereka maksudnya banyak di sini diperintah mereka perempuan diperintah umirna ya itu. jadi jangan tertukar dengan domir yang tadi di awal di sebelumnya kami Ya, bedanya sedikit. Umirna sama umirna. Terakhir, kamu sekalian, ini laki-laki. E, atau dua kemungkinan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Berarti jawabannya ada dua. Kalau kamu sekalian tidak ada laki atau perempuannya, itu dua-duanya. Diperintah, berarti jawabannya, apa? Kamu sekalian berarti tiga orang lebih. Ah, ah. Oh, Nah, maksudnya kamu sekalian pergi gitu ya, <laughs> kalian jalan. Bukan maksudnya kamu ya kalian uh, apa uh, semuanya maksudnya iya. <laughs> Kalian maksudnya sih. Kalian. Iya. Kalian. Nah, Hah? Eh, eh artinya uh, kalian, kamu sekalian itu maksudnya uh, wahai kalian man, kalian wahai semua sekalian ya. <laughs> Hah? umirtum atau umirtunna? Mm -mm, iya. Harusnya satu ya, iya. Tapi ada kata sekalian ini menunjukkan banyak biasanya, iya. Karena eh, sekalian tuh ya segenap gitu kan seluruhnya. Kamu sekalian. Harusnya bukan kalau kamu itu biasanya satu. Kamu. kalau satu ya. Itu hanya iya. Iya, biasanya kalian ya. Tapi sebelum-sebelumnya juga itu sama kalimatnya kamu sekalian di halaman sebelumnya juga kamu sekalian ya. Maksudnya itu adalah banyak itu, banyak ya. Nah, itu. Kalau kamu saja, nah itu baru tuh. Hmm. Tadi juga sama nomor 8 kami sekalian. Jadi kata sekalian ini ya menunjukkan semuanya gitu. Ya. <laughs> Kalau kau sekalian ini kayaknya ini eh mungkin itu dialek tertentu ya iya iya nah itu maksudnya kau kau sekalian ya Iya nomor tiga itu ya kau sekalian laki-laki dipukul berarti ini harusnya duriptum ya iya hmm. oh gitu ya iya laki-laki atau perempuan <laughs> ya lebih asan pakai bahasa yang ini aja ya yang yang resminya lah ya yang formalnya enaknya gimana ya kalian menunjukkan banyak kalian ya biar nggak biar nggak bingung ya tadi misalkan eh, apa dia mereka ya mereka kan kamu ya kalian berdua kalian banyak kan gitu al muhim yang jelas tergantung bahasa Arabnya juga ya gitu atau maksud yang kalau kalau kalau bahasa Indonesia mungkin e, lihat ininya, lihat konteksnya atau bagaimana ininya, teksnya. Atau kalau dalam bahasa Arab lebih mudah lagi tuh. Lebih mudah lagi, tidak akan tertukar dengan yang lain kan gitu ya. E, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, udah sedikit lagi ya. Nah, untuk untuk ini saja menegaskan bahwa fasal berikutnya al-mu'alif kola ya, penulis berkata atau menjelaskan e, hanya beda sedikit ya ini ada tambahan domir. Ah, ya tasriful fi'lil madi al majul ma'ad domair. Perubahan kata kerja yang lampau yang tidak diketahui pelakunya bersama dengan domir. Ya. Dan domir yang sebelumnya itu ada domir munfasil, ya, domir munfasil, gitu ya. Dan eh, apa namanya? Bukan menunjukkan dia itu eh, artinya fa'il sesungguhnya, ya. Kalau yang tasrif yang sebelumnya di halaman 10 atau di halaman 11 tasrif al al-madi maad Domir-domir di sini di halaman 11 itu adalah domir-domir yang menunjukkan e, bermakna subjek, ya, bermakna e, marfu atau subjek. E, itu pelakunya dia di Huwa zahaba. Dia telah pergi gitu ya. Adapun di sini adalah e, bentuknya adalah mubtada dan khobar. Ya huwa umiro, tetapi domir di sini pada hakikatnya dia adalah menempati fa'il. Menempati posisi fa'il. Jadi dia aslinya adalah maf'ul gitu ya. Huwa umiro. Dia telah diperintah gitu ya. Kemudian huma umiro gitu ya. Hanya tinggal menambahkan nomir saja dengan tasrif yang sebelumnya. Tambahkan nomir sebelumnya. Ya kita baca bersama ya. Tetapi di sini fiilnya ganti. Kalau yang tadi su'ila sekarang umiro. Artinya telah diperintah. Baca huwa umira huma umira hum umiru. Huwa umira huma umira hum umiru. Ya. Hiya umirat huma umirata hunna umirna. Hiya umirat huma umirata hunna umirna. Ya. Tadi hiya umirat dulu ya. uh, <laughs> umirata itu di humanya. Baik. Anta umirta, antuma umirtuma, antum umirtum. Anta umirta, antuma umirtuma, antum umirtum. Ya. Anti umirti, antuma umirtuma, antunna umirtunna. Anti umirti, antuma umirtuma, antunna umirtunna. Ana umirtu, nahnu umirna. Ini juga uh, ketika tasrif ilma di majul itu diiringi dengan domair sama dengan tasrif yang sebelumnya yaitu huwa su'ila huma su'ila hum su'ilu hiya su'ilat huma su'ilata hunna su'ilna anta su'il anta su'ilta antuma su'iltuma antum su'iltum anti su'ilti antuma su'iltuma antum antunna su'iltunna ana su'iltu nahnu su'ilna ya itu sama seperti itu ya. Tidak tidak terlalu uh, tidak terlalu uh, berbeda pembahasannya gitu. Baik, langsung ke tamrin. Di tasrif huwa suila. Oh, jadi iya kalau huwa suila ya mudah sebenarnya ya. E, tinggal menambahkan saja. Tapi untuk melancarkan tadi sampai mana ya? E, yang nomor 10 itu kamu sekalian diperintah. Oh, antum ya. Berarti antum sekarang huwa suila di tasrif dibaca sekali lagi atau dihafalkan uh, tasrifnya yang semuanya itu. Silakan. Hmm? Hmm? Bukan hua lagi. Huma. Uh -uh. Iya betul. Uh -uh. Kalau tanpa buku uh, susah ya, belum bisa ya. <laughs> itu nggak apa-apa. Artinya untuk lebih baik, artinya kita misalkan eh, ta, apa namanya di luar kepala gitu ya. Oh, membacanya itu tanpa lihat buku. Tapi kalau belum bisa nggak apa-apa, tafadhol. Lanjutkan tadi hu hiya suilat. Hmm. Hmm. Habis itu? Iya. Iya, betul. Uh -huh. Betul. Iya. Hmm. Hmm. Iya. Bagus. Mumtaz, bagus, komplit. Huwa kutila. kita serip huwa kutila sama dengan yang di atas itu. Uh, silahkan. Hmm. hmm? Iya. Huwa kutila. Hmm? Huma kutila. Betul. Hum kutilu. Iya. Iya kutila. Hmm. Huma Hah? Bukan kutilta. Ah, iya, huma kutilata. Ah, iya kutilata. Kan tadi hiya kutilat ya. Nah, ketika huma kutilata. <laughs> Iya. Ah. <laughs> Iya. Kalau ketika dalam huna baru kutil kutilna gitu ya. Huma, huma kutilata. Iya. Iya. Betul. Uh -uh. Betul. Uh -uh. Uh -uh. Betul. Ana, ana. Uh -uh. Betul. Bagus sekali, Mumtaz ya. Huwa kutila, huma kutila, hum kutilu. Hiya kutilat, huma kutilata, hunna kutilna anta kutilta antuma kutiltuma antum kutiltum anti kutilti antuma kutiltuma antunna kutiltunna ana kutiltu nahnu kutilna berikutnya huwa khuliqa <clears throat> Bapak silakan huwa khuliqa hmm. Betul Iya. Iya Uh -uh. Betul. Ah. Bukan hulikun. Hulikna, iya. Anta Betul. Antuma Iya. Iya. Anti Iya. Antuna hmm. Iya. Sedikit satu lagi ya, karena sudah waktunya cukup. Terakhir huwa nusiro, silakan. Hmm. Hmm. Bagus. Hmm. Hmm. hmm. hmm. Iya. Hmm. Bagus sekali, Asan. Alhamdulillah eh, pada malam hari ini kita cukupkan dulu pembahasannya sampai tamrin satu ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi tamrin dua dan tamrin tiganya dan fi'il mudore insya Allah. Al fi'il mudore. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bahas ini bermanfaat ya untuk agama kita, untuk uh, amal kita dan mudah-mudahan kita dicatat ya walaupun kondisi hujan dan sebagainya kita sabar dan kita istiqomah dalam mencari ilmu dan mudah-mudahan sebagai timbangan menambah timbangan amalan ibadah kita di sisi Allah SWT. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.